Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kita melanjutkan bahasan fikih kitab nikah tentang bab al-iddah, tentang iddah. Apa yang disebut dengan iddah atau definisinya atau ta'rifnya? Ta iddah adalah ayyamun tantaziru hal mar'atu ba'da talaqin au mauti zawjin fala tatazawwaj. Iddah itu adalah hari-hari yang mana si wanita menunggu di dalamnya untuk tidak nikah setelah dia dicerai atau ditinggal wafat suami. Di sini ini hari-hari yang di situ wanita menunggu di mana dia tidak boleh menikah e, setelah apa dia ditolak atau ditinggal wafat oleh suaminya. Berarti kalau di sini kan di, e, eh, to, habis tolak atau tinggal wafat. Berarti kalau fasah gitu kan tidak termasuk iddah. Makanya e, orang yang di difasah seperti yang hulu itu kan atau yang kemarin kaitan dengan uh, li'an itu kan itu kan fasah itu tidak ada idah tapi yang ada namanya istibro istibro makanya dalam uh, apa dalam hulu kan wanita yang uh, hulu dia istibronya cuma satu bulan itu perbedaan kenapa e, kalau tolak perbedaan kalau ulama mengatakan tolak berarti mengikuti idah wanita yang ditalak. Tapi kalau yang mengatakan fasah berarti tidak ada iddah, yang ada istibro. Nah di sini uh, definisi iddah itu adalah ayamun tanpa zirufi hal mar'atu ba'da talakin au mauti sawajin falatata sawaj. Jadi hari-hari yang mana si wanita menunggu di dalamnya setelah dia talak atau ditinggal wafat suaminya di mana dia tidak menikah. Hukumnya, hukum iddah itu adalah uh, ulama telah ijma atas wajibnya iddah. al ulama ala wujubiha. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru." Wanita-wanita yang ditolak mereka menunggu menunggu selama tiga kuruk. Di sini tidaklah jadi makna khobar, e, lafaznya khobar, tapi maknanya adalah amar. Ini wanita-wanita yang ditolak, hendaklah mereka menunggu selama tiga kuru. Juga firman Allah Subhanahu wa taala <clears throat> tentang yang ditinggal wafat oleh suami, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna aswajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata wa ashra." Dan uh, orang-orang yang diwafatkan di antara kalian, para suami, dan mereka meninggalkan istri-istri, maka hendaklah istrinya itu menunggu selama empat bulan sepuluh hari. Di sini yang ditinggal wafat suami, nah, mereka beriddah empat bulan sepuluh hari. Jadi iddah itu adalah hukumnya wajib. Makanya ulama sepakat haram menikah di dalam masa iddah. Eh, dan pernikahan yang dilakukan di masa iddah itu nikahnya batil, tidak sah. Kemudian sekarang macam-macamnya, aksamuha macam-macam iddah. Yang pertama, almar'atu ghairul madkhuli biha. Wanita yang belum pernah diduhul, baru akad nikah, belum diduhul sama sekali. Maka apa? La iddata laha. Tidak ada iddah. Jadi ketika wanita ini akad nikah, pria dengan wanita akad nikah. Terus belum dohol langsung dicerai. Langsung dicerai. Maka si wanita langsung apa? Lepas bainuna sugro. Tidak ada iddah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha." Hai orang-orang yang beriman, bila kalian menikahi wanita-wanita mukminah, terus kalian mencerai mereka sebelum kalian menggauli mereka, maka tidak ada kewajiban iddah atas mereka. Tidak ada iddah. Jadi ketika uh, makanya umpamanya bercanda itu kan berakad nikah terus apa? Bercanda yang mengeluarkan apa kalimat talak ya, langsung lepas tidak ada iddah. Kemudian yang kedua, iddatul mutallaqah allati tahidu al-madkhuli biha salasu haidatin. E, iddahnya wanita yang ditolak, yang dia biasa haid, tapi sudah pernah digauli. ini wanita dia biasa haid uh, dia pernah didukul, dalam arti udah eh, apa rumah tangga biasa dalam arti uh, habis akad pernah mendukulnya uh, kalau dia dicerai bagaimana maka idahnya apa salasu haidot tiga kali haidan ini tentunya berdasarkan apa perselisihan para ulama tentang makna kuru itu kan karena e, banyak ulama merojekan makna kuru itu adalah tiga kali e, kuru itu adalah suci. Berarti tiga kuru tiga kali sucian. Kalau yang mengartikan kuru adalah haid, berarti tiga kali haid Dan dan di sini e, apa namanya penulis di sini mengatakan tiga kali haid berarti mengambil pendapat mengatakan tiga kali haid. Tapi kita kembalikan kepada makna kuru saja kan tiga tiga kuru. Eh, karena apa wanita ketika dicerai dalam posisi apa? Suci kan ya? Suci kan? Eh, ya yuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Hei nabi, Jika kalian uh, mencerai uh, wanita maka hendaklah mencerai mentalak di masa idahnya. Masa idah apa? Suci karena waktu haid kan tidak boleh di, dicerai. di sini uh, eh, ayat tahidu summa tathuru summa tahidu summa tathuru summa tahidu. Berbeda kalau di sini kalau kita mengambil pendapat yang tiga kuru artinya tiga kali suci itu lebih cepat. Sekarang nih perempuan dicerai dalam kondisi suci kan? Ini sudah dihitung ini satu kuru. Datang haid pertama, terus datang suci kedua, datang haid kedua, datang suci ketiga. Datang haid ketiga, dia sudah lepas. Sudah selesai apa? indahnya Lebih cepat kan? Tapi kalau e, kuru ini maknanya haid, itu lebih lebih panjang. Karena di sini apa? Sekarang kan dicari lagi masa suci. Berarti datang haid pertama itu satu kuru. E, datang suci kedua haid keberapa? Kedua, kuru eh, apa suci ketiga ya. Haid ketiga ya, baru suci keempat ya. Baru baru boleh nikah berarti lebih lama kan? Kalau eh, kuru ini maknanya haid. Dan eh, yang roji adalah kuru itu maknanya adalah eh, suci. Makanya dalam asar innamal akra al adhar kuru itu adalah suci itu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala maksudnya e, wanita yang ditolak yang biasa haid yang pernah digauli idahnya tiga kuru adalah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata kuru dan wanita-wanita yang dicerai maka hendaklah mereka menunggu selama masa tiga kuruk itu iddah wanita yang dicerai yang sudah pernah digauli yang dia biasa haid. Selanjutnya yang ketiga, iddatul mutallaqati allati la tahid wal madkhuli biha salah satu salah satu asyur. Iddah wanita yang dicerai, yang ditalak, yang dia tidak haid, baik tidak haid karena masih kecil belum balik ini kan atau sudah monopos itu kan dan dia sudah pernah diduhul jadi wanita yang dicerai sudah pernah diduhul tapi dia tidak haid maka iddahnya itu adalah tiga bulan tiga bulan berdasarkan di sini e, baik dia karena tadi monopos atau karena kecil kan masih kecil berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Wallai ya'isna minal mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhur. Uh, dan wanita-wanita yang sudah putus ada putus asa dari haid sudah monopos dari kalangan uh, istri-istri kalian bila kalian ragu tentang apa nah, iddahnya tentang haidnya maka iddahnya itu tiga bulan Terus juga dalam ayat wala ilam yahidna kan dan juga wanita yang tidak haid berarti yang masih kecil. Yang masih kecil tiga bulan juga yang yang belum haid yang sudah monopos juga tiga tiga bulan. Adapun wa, in, wa amma in kanat min zawatil haidhi walam tarahu ka'adatiha walam tadri ma sababun qita'ihi fa inna iddataha sanah tatarabbasu tis'ata asyhurin li bara'ati rahmi wa salasata asyhurin kal ayisati li qada'i umara ibnu khattab bidzalika walam yunkirhu ahadu minas sahabah adapun kalau dia itu wanita yang biasa haid biasa haid namun pas apa saat ditolak itu dia tidak melihat haidnya seperti kebiasaan dan juga dia tidak tahu sebab terputusnya haid ini. Kalau yang menopause kan udah biasa tidak keluar lagi. Ini biasa, tapi tiba-tiba berhenti tidak tahu sebab berhentinya itu. Maka idahnya apa? Sana. Satu tahun. Sembilan bulan untuk apa? Pengosongan rahim. Yakin rahim itu apa? Kosong. Nah terus yang tiga bulan lagi seperti wanita yang tidak haid kan tidak tidak haid apa tiga bulan kan itu kalau wanita yang biasa haid uh, terus tidak melihat haid tidak melihat haidnya dan tidak tahu sebab kenapa haid itu terputus maka idahnya satu tahun uh, yang mana enam eh, sembilan bulannya untuk pengosongan rahim meyakinkan kosongnya rahim dan tiga bulan uh, sebagai idah orang yang sudah terputus dari haid. Ini berdasarkan keputusan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu eh, di hadapan para sahabat dan tidak seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Kemudian selanjutnya iddatul mutawaffa anha zawjuha arba'atu asyurin wa asyr. Uh, eh, iddah wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Sawa'un kanat madkhulan biha au ghairu madkhul. Uh, biha. Sama saja baik dia itu sudah, yang sudah pernah diduhul maupun belum. Umpamanya gini. Yang sudah diduhul kan biasa mafhum ya. Ini yang belum akad nikah baru saya akad nikah apa langsung meninggal si si suaminya. Indahnya apa? Empat bulan, sepuluh hari. Karena Allah mengatakan, "وَالَّذِينَ yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi أَشْهُرٍ arba'ata ashhurin wa ashra." Dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian dan mereka meninggalkan istri-istri, nakwa istri mereka itu eh, menunggu selama 4 bulan 10 hari. Ini kan umum ya, baik yang madhul biha ataupun yang guer madhul biha baik yang sudah didukul maupun yang belum. Juga ada eh, apa putusan uh, apa uh, Rasulullah kepada Barwa bintu Wasyik ketika Ibnu Mas'ud ditanya tentang seorang wanita yang dinikahi belum diduhul, belum disebutkan maharnya berapa, uh, terus apa? Meninggal dunia si si laki-lakinya belum diduhul, belum dikasih mahar, maharnya belum disebutkan juga. Di sini disebutkan Kata Ibnu Mas'ud, eh, laha mislu sadaqi nisaiha la waqsa wa syatata. Dia punya uh, apa hak mahar seperti normalnya keumuman wanita semacam dia. Terus walaha al-miras, dia punya warisan juga wa alaihal iddah dan dia wajib beriddah. Padahal belum di diduhul kan. Terus seorang uh, hadir mengatakan Rasulullah telah memutuskan uh, kepada Barwa binti Wasyik seperti apa yang kau putuskan. Jadi di sini diantaranya yang belum iduhul idahnya berapa? Empat bulan, sepuluh hari walaupun uh, tadi yang ditinggal wafat walaupun belum iduhul. Ayat ini khusus e, bagi yang tidak hamil tinggal wafat tapi tidak tidak hamil. Adapun yang apa iddatul hamil, iddahnya wanita yang sedang hamil tantahi biwad'il hamli. Selesai dengan melahirkan. Baik dia itu wanita yang mutallaqah yang dicerai, ataupun wanita yang ditinggal wafat suaminya. Jadi eh, baik dia wanita yang dicerai ataupun tinggal wafat suaminya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna dan wanita-wanita yang sedang hamil maka masa waktu mereka beriddahnya itu sampai mereka melahirkan. Di sini kan umum tidak disebutkan mutalakot tapi apa? Wa ulatul ahmal yang sedang hamil baik dia yang ditinggal wafat maupun yang dicerai. Dan juga berdasarkan hadis Eh, Subai'ah al-Aslamiyah di mana uh, ia meninggal apa suaminya meninggal dunia dia sedang apa hamil terus apa uh, setelah 40 hari melahirkan terus datang kepada Rasulullah SAW wasallam ta'azanatu an fiha fa'azina laha fa datang kepada Rasul minta izin untuk menikah maka Rasul pun mengizinkan untuk menikah itu setelah empat apa empat puluh hari e, bukan empat puluh hari eh, tujuh hari anha nufisat ba'da wafati ba'da wafati zaujiha eh, apa bilayarin berapa hari berapa malam setelah wafat suaminya sini juga uh, hadis Ummu Salamah di sini masih kaitan dengan Subaiah. Ia di apa ditinggal wafat suaminya sedang uh, hamil terus dilamar oleh Abu Sanabil. Kemudian Subaiah tidak mau. Tidak mau. Kemudian Abu Sanabil mengatakan, demi Allah kamu tidak pantas nikah sampai kamu beridah uh, eh, dengan waktu yang paling panjang. Waktu yang paling panjang adalah kalau seandainya kan sedang hamil terus ditinggal wafat kalau seandainya hamil apa baru apa hamilnya masih muda terus lewat 4 bulan 10 hari kan masih belum lahir sampai melahirkan itu kan yang paling panjang atau umpamanya seandainya hamilnya udah udah 9 bulan melahirkan sebulan berarti nunggu 4 bulan 10 hari yang paling panjang itu kata Abu Sanabil maka eh, tidak lama itu kan sepuluh hari dari itu melahirkan terus datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Rasul mengatakan in inkahi silakan kamu nikah jadi surat Imam Al Bukhari dan Muslim jadi di sini yang e, hamil pokoknya dengan melahirkan baik dia ditinggal wafat suami maupun e, dia ditolak kemudian iddatul mustahabah iddahnya wanita yang mustahabah yang dia apa keluar <clears throat> darah penyakit bukan haid terus menerus keluar dari kemaluannya uh, darah. Di sini apa? Turai al mustahadatu adataha fil haidi wa tuhri. In kanat tumayyizu adataha fa in madat salasu haidatin intahatil muddah. Wa in kanat ayyisatan tantahi iddatuha bi salasati ashhurin wanita yang mustahadah dia memperhatikan kebiasaannya dalam masa haid dan masa suci. Bila dia bisa mem, membedakan kebiasaannya, bisa membedakan kebiasaannya. Kalau seandainya e, berarti kan dia tahu itu haid atau bukannya. Berarti kalau sudah selesai tiga kali haid, selesai masa iddah. Tapi kalau ternyata uh, dia itu uh, tidak haid dalam arti itu adalah murni mustahadah berarti dia iddahnya seperti wanita yang sudah menopause tiga tiga bulan. Itu kaitan dengan macam-macam uh, iddah. Kemudian sekarang tanbihat catatan-catatan. Iza kanatil mar'atu fi iddati talaqin raj'iyin summa mata anha zawjuha bila wanita sedang masa iddah tolak raj'i sedang masa iddah tolak roji. Kemudian tiba-tiba suaminya meninggal dunia. Fatan taqilu min iddati tolak ar-raj'i ila iddatil wafah. Maka dia pindah dari iddah tolak roji ke iddah wafat. Umpamanya. Ini sudah tiga kali, uh, uh, udah sebentar lagi umumnya kan, mau habis masa iddah tolak roji. Tiba-tiba suaminya meninggal dunia berarti ya dari sejak meninggal dunia suaminya dia nunggu empat bulan sepuluh hari. Wa amma idza kanat bi talaqin ba'inin wa mata zawjuha fatuk eh, fatuk milu iddat talaq al ba'in. Adapun kalau dia dalam masa talak ba'in, talak ba'in yang talak tiga itu kan. Uh, terus si suaminya meninggal dunia, maka dia tetap melanjutkan apa? Iddah talak ba'innya. Kenapa? Karena hubungan antara dia dengan tadi suaminya yang mentalak ketiga itu sudah apa? Putus total. mati ada talak itu hanya untuk eh, apa? Bukan eh, hak suami untuk merujuk, tapi untuk kebebasan apa rahim itu. Kemudian jika tadatil mar'atu bil haidhi fahadat marratan aw marrataini min al minal min minal mahidi fa innaha tantaqilu iddati ila iddati salah satu Bila uh, wanita beriddah dengan haid, di mana dia haid satu kali, dua kali, terus tiba-tiba apa? Monopos berhenti apa? Haidnya maka pindah ke tiga bulan dari sejak ditolak gitu kan, bukan sejak monopos tapi sejak ditolak itu. Kemudian idza kanatil mar'atu saghiratan aw kabiratan fi sin walam tahid falamma madha syahrun min iddatiha ra'atid dam fatantaqilu min iddatil ashhur ila iddatil haidhi walakin idza tammatil iddatu tsumma ja'al haidu fala yu'taddu bihi bila wanita masih kecil atau sudah menopause, sudah tua dan dia tidak haid lagi kemudian tatkala uh, telah berlalu satu bulan dari masa headnya dari masa idahnya, dia melihat darah. Jadi wanita yang kecil ditolak, sudah satu bulan, tiba-tiba ada darah. Atau yang tadi yang monopos tiba-tiba head lagi, maka dia pindah dari idah bulanan ke idah kuru itu. Tadinya tiga bulan, pindah jadi tiga, tiga kuru. Sesuai dengan perbedaan tadi tiga suci atau tiga kali haid. Akan tapi kalau sudah selesai idahnya, ini yang tadi idah dengan bulan itu sudah selesai idahnya, sudah tiga bulan selesai, tiba-tiba lihat darah haid nah, tidak dianggap sudah selesai masa idahnya. Kemudian idza taddatil atau bil ashur awil الحيض ثم zahara laha hamlun ba'da ذلك fatantaqilu ila iddatil hamli ila iddati al uh, bila wanita beriddah dengan bulanan atau dengan kuro dengan haid atau sucian kemudian ternyata nampak dia sedang hamil maka pindah kepada iddah wanita yang sedang hamil Kemudian yajibu alal mu'taddati an talzima bayta zawjiyah. Wanita yang sedang menjalani iddah wajib tinggal di rumah apa? Eh, rumah uh, apa? zawjiyah, rumah eh, suami atau rumah yang dia memang tinggal di situ. Rumah tangganya. Wala yahillaha an takhruja minhu, tidak halal dia keluar darinya. Wala yahill wala yahillu li zawjiha an yukhrijaha minhu tidak halal juga si suami mengeluarkan dia dari rumahnya itu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fa li iddatihinna wa ahsul iddah." Uh, di sini yang kaitannya wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ayatina ila al ayah. Di sini wala tukhri, wala tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kalian apa? mengeluarkan mereka dari dari rumah rumah mereka. Dan juga mereka maksud wanita wala yakhrujna jangan keluar juga. Maksudnya pindah rumah itu. Bukan maksudnya tidak boleh keluar dari rumah untuk kebutuhan, maksudnya pindah rumah tidak tidak boleh. Kemudian yajibu 'alal mar'ati al-mutawafa anha zawjuha alla takhruja minal baiti illa lil hajati ad-daruriyah. Wanita yang ditinggal wafat suami wajib untuk tidak keluar dari rumah kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak. Sebagaimana dia wajib juga menjalani masa al-hidad. Hidad itu masa berkabung, ihdad. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah dia mengatakan kunna uh, nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa salasin illa ala zaujin arba'ata ashrin wa ashra wala naqtahil wala naqtahilla wala natat wala natatayyaba wala nalbasa sauban masbughan mutafaqun alaih kami dilarang untuk berkabung terhadap mayit lebih dari tiga hari kecuali terhadap suami empat bulan sepuluh hari. Dan kami tidak boleh pakai celak, tidak boleh pakai wangi, wangian, tidak boleh pakai pakaian yang dicelup, pakaian yang menarik warnanya. Jadi yang namanya eh, apa ihdad berkabung itu adalah wanita diam di rumah, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh pakai celak, ya, tidak boleh pakai pakaian yang menarik laki-laki. Itu namanya ihdad. Kemudian yajibu alaman malaka amatan ya yata'aha hatta aha. Orang yang punya hamba sahaya budak wanita, dia tidak boleh menggaulinya sampai apa? menyuruhnya istibro. Istibro fa tahid fa Kalau dia wanita yang haid, maka satu kali haid. Wa in hamilan fa'biwad biwad'il wabiwadi hamliha kalau dia hamil maka dengan melahirkan istibronya. Wa kadzalikal hurrah idza wuti'at bi syubhatin aw ghasbin begitu juga wanita merdeka kalau dia digauli dengan subhat. Contoh subhat apa? Subhat itu seperti uh, tadi uh, yang umpamanya orang nih menikah dengan perempuan ter, nggak tahu itu perempuan sedang masa iddah. Kan digauli kan pernikahan batil kan? Tapi apa disebut zina tidak? Enggak. Karena tidak tahu kan? Itu namanya e, nikah dengan apa? Menggauli dengan subhat atau orang nikah itu kan ada nih dinikahkan dengan punya ada seorang ayah punya anak dua punya kembar itu kan terus dinik, e, ada si laki-laki dinikahkan dengan salah seorangnya Terus semuanya dia tidak bisa membedakan. Akhirnya menggauli yang bukan istrinya. Dikira istrinya. Itu kan digauli dengan subhat kan. Bukan zina. Kalau terjadi anak, itu anak nasab kepada si laki-laki itu. Tapi e, itu namanya ni, apa menggauli dengan subhat. Atau gosbin atau dengan perkosa itu kan. Seperti banyak kasus. Maka di sini falabu min iddah maka dia wajib apa uh, eh, idah maksudnya istibro ya di sini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al Khudri bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang sabaya autos tawanan-tawanan pada perang autos Rasul mengatakan la tuta'u hamilun hatta tadua wa ghairu dzati hamlin hatta tahidu haidatan yang sedang hamil tidak boleh digauli sampai melahirkan dan yang tidak hamil tidak boleh digauli sampai dia haid satu kali. Jadi hamba saya atau e, baik dia dapat langsung dari peperangan atau kan beli itu kan itu tidak boleh digauli sampai istibro satu e, haid atau dengan melahirkan kecuali kalau hamba saya tersebut apa masih gadis masih dalam arti apa masih biker gitu kan itu tidak wajib istibro begitu juga tadi e, wanita yang pernah digauli orang baik dengan e, sebab diperkosa atau karena sebab e, digauli karena dengan sebab syubhat tidak boleh apa tidak boleh dinikahkan kecuali setelah istibro kita cukupkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh